فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ wusqa. Barang siapa kufur kepada Tawud dan iman kepada Allah, maka dia telah memegang al-urwah al-wusqa, tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus selamanya. Lam hifamalah. Dalam arti ketika orang berpegang kepada tali ini, maka yang akan terjadi di, di dunia adalah uhuwah. sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa تَابُوا وَأَقَوْمُ wa aqamus salata wa فِي zakata fa ikhwanukum Allah Subhanahu wa taala menjalinkan uhuwah fid din di atas dasar tauhid, kemudian salat dan zakat innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, bersaudara. Persaudaraan ini tidak hanya sebatas di dunia, akan tetapi persaudaraan ini akan terus tersambung termasuk nanti di akhirat. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka bersaudara sambil duduk berhadapan hadapan di atas dipan di surga. Dan mati ukhuwah fid ini akan terus bersambung sampai nanti hari kiamat. Dan wanazana dan kami akan mencabut dari hati mereka apa? Gil, kedengkian. Sehingga ketika di dunia mungkin kadang di antara orang muslim ada e, hasud, ada dengki atau hal-hal yang lain yang mengotori, tapi nanti ukhuwah di akhirat kelak adalah ukhuwah yang murni, yang bersih daripada kedengkian, dan hasud dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut al-urwa al-wusqa, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus karena persaudaraan di atas la ilaha illallah, persaudaraan yang tidak terputus sampai di bawah hari kiamat. Ketika orang-orang kafir, orang yang berpaling daripada la ilaha illallah, mereka tentunya tidak memegang al-urwah al-wusla ini, tidak memiliki tali yang bisa mengikat mereka di dunia ini. Maka ketika mereka berpaling dari Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, otomatis mereka berbuat syirik. Ketika mereka tidak beribadah murni kepada Allah, otomatis beribadah kepada selain Allah, baik kepada hawa nafsu atau kepada yang lainnya. Sehingga untuk mengikat di antara mereka, maka mereka perlu menciptakan berhala-berhala yang bisa mengikat di dunia di antara mereka sebagai orang-orang yang berkasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala innamattakhaltum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya." ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم min nasirin Ibrahim berkata sesungguhnya berhala-berhala yang mereka ibadati selain Allah itu hanyalah dijadikan dalam rangka mendatangkan kasih sayang di antara mereka dalam kehidupan dunia ini mawaddata bainikum fil hayati dunya. Thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi Kemudian di hari kiamat sebagian kalian ingkar terhadap sebagian yang lain dan sebagian kalian melaknat sebagian yang yang lain. Dan tempat kembali kalian adalah api neraka dan kalian tidak memiliki para penolong. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mengibadati selain Allah. Semua orang yang berpaling dari ajaran tauhid, yang berbuat syirik, mereka telah mengibadati selain Allah. Sehingga ketika mereka tidak memiliki la ilaha illallah, berarti mereka tidak memiliki ikatan yang mengikat di antara mereka. Maka mereka menciptakan berhala-berhala, baik berhala yang berwujud nyata, konkret, ataupun berhala yang sifatnya ideologi ataupun pemikiran atau isme baik itu isme demokrasi, sosialis, kapitalis, Pancasila ataupun yang lainnya atau berhala-berhala yang terbuat dari batu atau yang lainnya mereka men, e, menjadikan berhala-berhala tersebut dalam rangka data bainikum fil hayati dunia dalam rangka menjalin kasih sayang di antara kalian dalam kehidupan dunia ini supaya di antara mereka ada ikatan yang mengikat di antara mereka. Oleh sebab itu, setiap kelompok, setiap aliran yang berpaling dari la ilaha illallah atau setiap negara yang berpaling dari la ilaha illallah untuk menyatukan orang-orang yang ada di dalamnya, maka mereka menciptakan berhala supaya mengikat di antara mereka. Di negeri ini ketika berpaling dari tauhid la ilaha illallah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memiliki ikatan yang menyatukan anak-anak bangsa, maka mereka membuatlah yang namanya Pancasila. Sehingga mereka membuatkan apa? Cerita-cerita untuk mengkeramatkan berhala ini supaya menjadi masyarakat tertipu, maka mereka menciptakan cerita-cerita bohong di tengah manusia supaya orang ini apa? mempercayai berhala yang mereka ibadati tersebut. Sebagaimana orang-orang musyrik ketika mereka mempertuhankan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, mereka bikin cerita-cerita bohong bahwa dulu ada orang yang minta kuburan ini, terus doanya diijabah, dikabul oleh penghuni kubur ini cerita-cerita bohong yang biasa dilakukan oleh kuncen-kuncen kuburan yang dianggap keramat. Begitu juga berhala yang namanya isme seperti isme Pancasila. Ketika Pancasila dijadikan sebagai dasar mawaddah di antara orang-orang orang di sini atau penguasa di sini untuk mengikat e, rakyat di Indonesia ini di mana mereka e, mengatakan persatuan Indonesia berarti bersatu di atas dasar Pancasila ini tadi tujuannya mawaddata bainikum kumpil hayati dunia maka untuk mengokohkan supaya dianggap sakral dan keramat dan supaya orang tidak mau berpaling darinya dibuatlah cerita-cerita bohong dengan adanya hari kesaksi, kesaksian kesaksian Pancasila dibuat kesaksi, eh, kesaksian Pancasila telah menggagalkan ini dan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan إنما takhadzum min دون الله awasanan أوثانا وتخلقون إفكا Yang kalian ibadati selain Allah itu berhala. Dan kalian wa Menciptakan apa? Kebohongan-kebohongan, cerita-cerita bohong. Supaya berhala tersebut apa? Dikeramatkan dan tetap dipegang teguh oleh orang-orang bodoh. Jadi orang-orang kafir ketika berpaling dari la ilaha illallah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat isme ajaran berhala apapun bentuknya dalam rangka mengikat orang-orang yang menganut paham tersebut. Mawaddata bainikum fil hayati dunya. Kemudian apa? Di hari kiamat mereka akan saling mengingkari. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan orang-orang kafir ketika mereka menjadikan sembahan selain Allah itu dalam rangka supaya sembahan-sembahan tersebut menjadi penolong mereka. Kalau orang-orang kafir dahulu, mereka ketika men, men, apa, mengibadati selain Allah, supaya yang diibadati mereka menjadi penolong mereka nanti di hari kiamat memberi syafaat. Tapi orang-orang kafir zaman sekarang, mereka ketika mengibadati selain Allah, Tentunya ibadah yang ada pada zaman sekarang banyak ibadah hukum menjadikan togut sebagai Tuhan mereka. Mereka dalam rangka mendapatkan pengokohan, kejayaan, kekuatan, keberkuasaan di dunia ini. Supaya jaya, supaya kokoh. Supaya memiliki kewibawaan di dunia ini. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَهُمْ Mereka menjadikan alih sembahan Tuhan-Tuhan selain Allah supaya Tuhan-Tuhan tersebut menjadi apa? Pengokoh bagi mereka. Maka kita melihat aparatur togut, mereka asalnya orang biasa atau mungkin dia perempuan. Tapi ketika menjadi aparat penegak hukum ini, ketika mereka mengibadati togut mereka, mereka dengan intisam kepada togut mereka merasa sebagai orang yang jaya, sebagai orang yang berkuasa ketika orang memakai seragamnya merasa jaya. Kenapa? Karena dia menisbatkan diri kepada berhala yang mereka ibarati. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Kalla kata Allah, tidak sama sekali. Saya Sayakuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim bidda. Nanti di hari kiamat yang diibadati mereka akan apa? Ingkar terhadap mereka dan akan menjadi lawan mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin dan bila manusia semua sudah dibangkitkan dikumpulkan maka mereka apa orang-orang kafir dengan yang diibadati jadi apa kanu lahum a'da'an maka yang diibadati oleh mereka itu menjadi musuh bagi orang-orang yang mengibadatinya dan mereka ingkar terhadap peribadatan terhadap diri mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tadi katakan, "Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'dhin." Kemudian di hari kiamat, sebagian kalian ingkar terhadap sebagian yang yang lain. Ingkar. Sebagaimana setan akan ingkar terhadap peribadatan orang-orang musyrik terhadap dirinya Inni kafartu bima tumuni min qabl. Maksudnya aku ingkar terhadap kemusyrikan kalian terhadap saya. Setan akan mengingkari kemusyrikan orang-orang ketika mengibadati setan. Karena setiap orang yang berpaling dari tauhid hakikatnya mengibadati setan. Setan akan ingkar terhadap kekafiran yang dilakukan terhadap dirinya. Terhadap kemusyrikan yang dilakukan terhadap dirinya. Jadi kata Allah, summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Akan saling ingkar, akan saling berlepas diri. Akan eh, hubungan akan putus. Istabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina wa qala alladziina tubi'u wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار bentuk pengingkaran mereka sama mereka adalah dengan berlepas diri di saat orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab dan segala hubungan putus. Hubungan kekerabatan putus. Hubungan e, pekerjaan putus. hubungan profesi putus. Semua putus kecuali tali Allah Subhanahu wa taala. Hubungan la ilaha illallah tadi lang fisamalaha. Tapi hubungan selain itu apa? Wa taqatta'at bihimul asbab. Segala hubungan, segala asbab, tali semuanya putus. Orang-orang berlepas diri dari yang mengikuti dari yang diikuti, yang diikuti dari yang mengikuti. Dan bahkan orang-orang yang mengikuti mereka ingin punya kesempatan kembali ke dunia, ingin berlepas diri dari orang yang mereka ikuti. Jadi ingkan, ingin ingkar terhadap orang yang mereka ikuti selama di dunia itu. Itu sebagai bentuk yakfuru ba'dukum din. Sebagian kalian ingkar terhadap sebagian yang yang lain. Terus apa? Wayal anu ba'dukum ba'dha sebagian kalian melaknat sebagian yang lain. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Di sini orang-orang yang eh, lemah yang mengikuti mereka menyesal telah mengikuti orang-orang yang ditokohkan dan mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menimpakan azab dua kali lipat terhadap bagi orang-orang yang mereka ikuti dan memohon kepada Allah bahwa anhum la'nan kabira dan ya Allah laknat mereka dengan laknat yang besar. Jadi saling melaknat. Itu ketika hubungan di luar dasar la ilaha illallah, di luar tauhid, maka di dunia memang bisa jadi ha, e, apa menimbulkan persatuan semu. Sebagaimana yang kita lihat di negeri-negeri, negara-negara yang tidak di atas tauhid, mereka menyatukan anak bangsa di atas persatuan yang semu, yang sebenarnya tidak bisa disatukan. Cuma hanya di permukaan, tapi hakikatnya perpecahan itu sangat besar. Tapi persatuan tersebut dalam rangka apa tadi? Supaya menyatukan di dunia. Tapi di akhirat akan menjadi musuh. Jadi orang-orang kafir ketika berpaling dari la ilaha illallah, mereka membuat berhala-berhala yang berbuat yang berbentuk berhala fisik maupun yang sifatnya isme, pemahaman, ideologi. Itu dalam rangka menyatukan di antara manusia, dalam rangka menjalin kasih sayang di antara manusia. Sehingga mereka menetapkan di atas prinsip itu apa? Persatuan dan kesatuan, keutuhan anak bangsa selagi apa? dalam bingkai yang mereka inginkan. Itu bentuk apa? Mawaddah kumpil saya hayati dunia. Tapi di akhirat menjadi bumerang, menjadi laknat, menjadi pengingkaran. Berbeda dengan ukhuwah di atas dasar tauhid hakikat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illa muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang pada hari itu satu sama lain jadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang menjalin kasih sayang di dunia ini, kalau tidak di atas dasar tauhid, nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, ukhuwahnya di atas dasar la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah adalah al-urwah al-wusqa lam fisama laha ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus yang akan dibawa termasuk nanti di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semestinya kita harus selalu tidak percaya dengan bentuk ideologi apapun, isme apapun walaupun dikemas dengan kemasan yang yang indah dan kita harus yakin bahwa bentuk persatuan apapun kalau bukan di atas dasar tauhid la ilaha illallah, maka itu persatuan yang semu. Mungkin di awal bisa bersatu, setahun, dua tahun, tapi nanti baik di tengah perjalanan maupun di ujung perjalanan akan pecah kembali. Makanya ketika kita mau bersatu, di awal harus di atas dasar tauhid, di atas dasar la ilaha illallah. Sehingga ketika ada perselisihan pun, perselisihan masih dalam bingkai tauhid bingkai la ilaha illallah paling urusan-urusan yang sifatnya ijtihadi. Berbeda kalau seandainya orang lebih mengutamakan kepada hal-hal yang sifatnya parsial, persatuan dalam hal-hal yang sifatnya tidak tidak muhim dalam dinul Islam ini, maka di tengah perjalanan atau nanti di akhir perjalanan ketika akan memetik hasil, maka akan terjadi perpecahan seperti yang banyak kita saksikan pada perjalanan umat pada zaman sekarang ini. Barakallahu Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Tadi disebutkan bahwa persaudaraan selain atau persatuan selain di atas dasar tauhid akan diakhiri akan e, diakhiri dengan perpecahan, permusuhan. Itu merupakan suatu kemestian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala karena dinaskan dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika kita mau menjalin bentuk persatuan apapun harus di atas dasar tauhid. Dan tentunya eh, persatuan merupakan teman dan teman akan mempengaruhi orang orang lain. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menilai seorang dari teman yang dia bergaul dengannya. Almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung din khalilnya, din orang yang dia cintainya hendaklah orang eh, orang melihat siapa yang dia temani karena as-sahibu sahib teman itu menarik ketika orang berteman dengan orang yang baik maka teman yang baik ini akan menarik kepada kebaikan ketika teman kita ada teman yang buruk maka dia akan menarik kepada keburukan orang itu kalau tidak bisa mempengaruhi maka dia akan terpengaruhi mana yang lebih dominan maka dialah yang bisa mempengaruhi. Makanya kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, orang yang buruk, maka kita jangan berteman dengan orang yang buruk. Karena ketika kita tidak bisa mempengaruhi, maka kita pasti dipengaruhi. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan, memberikan perumpamaan e, pertemanan orang yang baik seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi berteman dengan orang yang buruk seperti orang yang berteman dengan pandai besi. dan berarti pengaruh itu pasti ada. Makanya istilah as-sahibu sahibun. Sahib itu, teman itu, sahib bisa menarik. Makanya ini sebagai bentuk apa bentuk e, peringatan dari Rasulullah SAW almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil itu sebagai bentuk peringatan kepada kita, kepada kaum muslimin agar selalu waspada di dalam memilih teman, memilih uh, khalil, memilih sahib supaya kita tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang buruk. Inna Allah malaikatahu yasalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين اللهم انصر الدولة الإسلامية على من نوأها وعلى من أعداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن آونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة Thank you.